الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Quran ini tafsir juz amma juz yang ke-30 dan di kesempatan yang sebelumnya kita telah selesai dari surat Al-A'la. Maka di kesempatan malam hari ini kita masuk ke surat yang berikutnya yaitu surat Al-Ghashiyah. Surat ini termasuk di antara surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana telah kami lewati di kesempatan yang sebelumnya di awal-awal surat Al-A'la kita menyebutkan hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan di dalamnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-A'la demikian pula al ghasyiyah ketika mengucapkan surat Aid baik itu Idul Adha atau Idul Fitr dan beliau membaca kedua surat ini Al-A'la dan al ghasyiyah nah pada surat Jumat Surat ini terdiri dari 26 ayat Dinamakan surat al ghaziyah Diambil dari kata al ghaziyah yang terdapat di awal surat ini al adad hadith al ghaziyah Maka diambil dari kata ini dinamakan surat ini dengan surat al ghaziyah Nah maka dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Apakah telah datang kepadamu berita tentang al-ghasyiyah? Nah, khitab ini ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencakup padanya umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah telah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasiyah? Yang dimaksud dengan Al-Ghasiyah adalah Naam adahiyal dahiyal azimah Naam suatu petaka bencana yang besar. Naam. Yang menyelimuti, menutupi manusia. Dan yang dimaksud padanya adalah hari kiamat. Naam. Maka al-ghasyah hari kiamat dinamakan al di mana kedahsyatan petaka bencana yang terjadi padanya itu sesuatu yang menutupi dan meliputi manusia yang Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam sekian banyak ayatnya di dalam Al-Qur'an Karim terkait tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti di yaumul kiamat dengan sifat-sifat yang sangat besar Tujuannya untuk memberikan rasa takut kepada manusia agar supaya mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut. Seperti antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhan nas taqur rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim Hari dimana kalian melihat setiap wanita yang menyusui itu melalaikan meninggalkan susuannya. Setiap wanita yang dia mengandung menguburkan kandungannya. Engkau melihat manusia mereka seakan-akan mampu padahal mereka tidak mampu. Akan tapi yang demikian itu disebabkan karena ada Allah Subhanahu wa taala besar, sangat keras. Guncangan hari kiamat sesuatu yang sangat besar. Ini salah satu gambaran tentang betapa dahsyatnya ngerinya hari kiamat tersebut. Maka Al-Ghasyah adalah merupakan salah satu nama di antara nama-nama hari kiamat. Dinamakan Al-Ghasyah karena hari kiamat tersebut kedahsyatannya, bencananya, petakanya sesuatu yang menyelimuti dan meliputi manusia. Yang kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan macam manusia di hari tersebut terbagi menjadi dua golongan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang pertama wujuhu yauma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah-wajah manusia dalam keadaan tunduk terhina. Nah, ya, pada hari itu, di hari kiamat, banyak wajah-wajah manusia dalam keadaan tunduk terhina. Nah, disebabkan tak telah mereka dihadapkan kepada azab Allah Subhanahu wa taala anna Ya, mereka melihatnya, memandangnya penuh dengan kelesuan karena azab yang menanti di hadapannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, "Wa tarahum yuqraduna 'alayya khashi'ina min ad yang yanzuruna min tarfin khafi." Dan engkau melihat mereka dihadapkan ke dalam neraka dalam keadaan mereka tunduk karena kehinaan mereka memandang dengan pandangan penuh kelesuan. Nah, ya. Maka ini golongan yang pertama, yaitu mereka orang-orang kafir yang wajah-wajah mereka pada hari itu dalam keadaan tunduk terhina disebabkan karena dihadapkan kepada adab Allah, anak ya amilatun nasibah nah karena mereka bekerja keras lagi penuh kepayahan nah sebagian dari kalangan para ulama al-tafsir mengatakan amilatun nasibah karena keletihan dan kepayahan ya disebabkan karena mereka di dalam azab neraka ya mereka merasakan kelelahan dan keletihan karena siksaan yang mereka rasakan di neraka tersebut sebagian para ulama yang lainnya mereka memaknakan bahwasanya amilatun nasibah di sini yang mereka bekerja keras lagi kepayahan sewaktu di dunia. Nah, ya dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Asadi rahimahullah taala Nah, beliau mengatakan dalam tafsirnya bahwasanya ada ihtimal makna dari amilatun nasibah yang dimaksud adalah fit dunia. Nah, ya di mana tatkala mereka di dunia mereka adalah dari kanan ahlul ibadat mu'amal. mereka termasuk di antara orang-orang yang ya ahlul ibadah dan banyak beramal ya dari amal-amal kebaikan walakinna lamma kana adam syarbihi wa wal iman sara yaumal qiyamah haban mansura tapi tatkala ibadah dan amalan tersebut tidak ada syarat untuk menjadikan diterimanya amalan ibadahnya kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini keimanan. Ya, karena dia bukan orang yang beriman, kebaikan-kebaikan apapun yang dilakukan maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti dia kiamat ketika dia mengharapkan untuk mendapatkan balasan dari kebaikan yang ia kerjakan sewaktu di dunia ternyata nah ya menjadi sesuatu yang sia-sia seperti debu yang diterbangkan tidak ada manfaatnya karena ketika dia melakukan amal kebaikan sesuatu di dunia dia tidak memiliki keimanan padanya nah bukan orang yang beriman yang merupakan syarat untuk diterimanya ya amalan ketaatan ibadah yang dilakukan hamba tersebut nah tanpa keimanan maka tidak bermanfaat sedikit pun apa yang ia kerjakan. Tidak akan mendapatkan balasan nanti dia kiamat meskipun terkadang dalam kehidupan dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti atas kebaikan-kebaikan yang ia lakukan sewaktu di dunia dengan Allah memberikan rezeki kepada hambanya tersebut yang melakukan kebaikan naam yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mereka orang-orang kafir ketika melakukan kebaikan-kebaikan ya mereka tidak akan mendapatkan balasan nanti di yaumul kiamat. Dan terkadang dalam kehidupan dunia mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan limpahan rezeki kepada mereka. Adapun orang yang beriman ketika mereka beramal kebaikan, ketaatan, maka tentunya nanti di yaumul kiamat dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala Nah, dan dalam kehidupan dunia Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ya rezeki kepada mereka sebagai bentuk kebaikan yang Allah segerakan untuk orang beriman. Nah, berbeda dengan mereka orang-orang kafir. Maka aminatun nasibah sebagian para ulama mengatakan yaitu mereka karena keletihan dan kepayahan yang mereka lakukan sewaktu di dunia, mereka ber, eh, ber, berbuat amal kebaikan akan tapi ternyata di yang kiamat tidak memberikan mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena suatu di dunia bukan orang yang beriman. Nah, ya. Meskipun kata beliau rahimallahu taala, nah ihtimal kemungkinan makna ini ada sesuatu yang benar ya ditinjau dari si maknanya akan tapi konteks dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya maksud dari ayat ini aminatun nasibah ya itu terkait kondisi keadaan mereka dalam kehidupan akhirat yang kiamat di mana mereka penuh dengan keletihan dan kepayahan karena siksaan yang mereka dapatkan karena konteksnya di sini Allah Subhanahu wa menyebutkan dalam ayat sebelumnya hal ataka hadithul ghasyah wujuh yauma idin khasyah. Apakah telah sampai kepada berita tentang hari kiamat? Pada hari itu di mana banyak wajah-wajah manusia dalam keadaan tunduk terhina. Meskipun makna tadi ya ada sisi kebenaran dari si makna akan tapi nah menurut konteks ayat dari yang sebelumnya, maka aminatun nasibah di sini dibawa kepada makna yang pertama tadi kita sebutkan. Mereka penuh dengan kepayahan dan keletihan. Naam disebabkan karena mereka berada dalam hadap Allah Subhanahu wa taala. Tasla naron hamiyah. Ya. Ia dimasukkan ke dalam api yang sangat panas sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwasanya naru jahanam api jahanam itu Allah lipat gandakan 69 kali lipat dari panas api dunia Nah, karena panas api dunia ini ada merupakan salah satu dari 70 bagian dari api neraka. Ya. Maka dia masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang sangat panas yang panasnya itu Allah lipat gandakan 69 kali lipat. Ya. Yang mana mereka diliputi ya dari setiap penjuru, setiap tempat diliputi dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Diliputi dengan adabnya, Ya. Diliputi dengan api. In a'tadna lidh naran ahata bihi suratikuha Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka orang-orang zalim ya, neraka yang mana gejolaknya itu meliputi mereka. Dikepung ya, mereka dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Tasla narun hamiyah. Mereka masuk ke dalam neraka yang apinya sangat panas yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ya 69 kali lipat dari panasnya api dunia ini yang panas yang tersebut yang tersebut meliputi mereka dari setiap penjuru setiap tempat Inna a'tadna lil-zalimina narun ahata surah suradiquha wa liyadbillah Naam tasna narun hamim Tusqa min ainin aniyah Dan ia pun diberikan air minum Dari sumber mata air yang sangat panas Min ainin aniyah Sumber mata air yang sangat panas Ya Ini Minuman mereka ahlunar Penghuni neraka diberi minum dari mata air yang sangat panas, minuman yang sangat panas, itu pun mereka tidak mudah untuk mendapatkan minuman yang mereka inginkan. Setiap kali menginginkan untuk minum, belum tentu mereka mendapatkannya. Ya, hingga betul-betul mereka merasakan kehausan yang itu merupakan bagian dari siksaan Allah SWT. Nah, ya bisa mereka memohon meminta kepada Allah untuk diberikan minum tapi tak tatkala mereka pun diberikan minum, ya mereka diberikan minuman yang sangat panas. Ya tusqa min ainin aniyah. Ya, mereka tidak mudah untuk mendapatkan ketika mereka mendapatkan demikian kondisinya, keadaannya. Nah, ainun aniyah, ya, mata air yang sangat panas ya wa iyastaghithu yughathu bima'in kal muhli yaswil wujuh bisa syarab wa saat Tak Tatkala mereka memohon meminta untuk diberikan minum karena kehausan yang dahsyat yang mereka rasakan, mereka diberikan minuman yang sangat panas seperti besi yang mendidih. Waliyadzubillah. Ya, yang membakar wajah mereka. Nah, ya. Ketika air ini didekatkan, didekatkan saja. Nah, mulut mereka menjadikan wajah-wajah mereka itu terbakar. Daging yang ada di wajah pun berjatuhan karena dahsyatnya, panasnya yang minuman yang diberikan kepada mereka didekatkan saja menjadikan terbakar wajahnya berjatuhan daging-dagingnya waliyadzubillah Naam. Ketika telah meneguknya, memasukkannya ya ke dalam kerongkongannya maka akan mencabik-cabik, memotong-motong segala sesuatu yang ada dalam perutnya. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat-ayat yang lainnya. Wasukuma'an hamiman faqatta'a Mereka diberikan air minum yang sangat panas yang kemudian dengan minuman tersebut akan menjadikan usus-usus mereka itu terpotong-potong. Falladzina kafaru kubtiat lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bima fi butunihim wal wa walahum maqamirun min hadid. Maka mereka orang-orang kafir akan dibikinkan pakaian yang dari api neraka. Nah, Hudiyat laun fiyabu minnar nar min fawqil usimul hamim dituangkan di atas kepala-kepala mereka air yang mendidih yang panas yusharu bima fi butuni wal yang menyebabkan dihancur luluhkan semua yang ada dalam perut dan kulit-kulit mereka di samping itu mereka mendapatkan bagi mereka itu cambuk-cambuk dari besi sekian gambaran siksaan bagi mereka ahlu nar. Nah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara ini gambaran-gambaran dari siksaan ahlu nar melainkan dalam rangka untuk memberikan tarhib perasaan takut terhadap hambanya agar supaya mereka naam ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala takut untuk berbuat dosa dan kemaksiatan karena mengkhawatirkan adab dari Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk memberikan tarhib dorongan hasungan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari ancaman siksaan-siksaan yang demikian gambarannya. Nah, ya. Maka Tuskomin ainin aniyah. Dia diberikan air minum yang bersumber dari mata air yang sangat panas yang demikian keadaannya Ketika didekatkan ke wajahnya menjadikan hangus terbakar dan menjadikan daging-daging di wajahmu berjatuhan. Ketika telah meminumnya menjadikan ususnya tercabik-cabik terpotong-potong. Waliyahubillah. Ini minumannya yang mereka dapatkan. Nah, ya. Kemudian makanannya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan laisa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wa la yughni min ju' tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari min dari Abdori adalah syajaratun dhu syaukah azimah pohon yang memiliki duri yang sangat besar tidak ada bagi mereka ahlunar makanan kecuali dari pohon yang berduri La yusmin wa la ju. Yang makanan tersebut tidak menjadikan gemuk dan tidak menjadikan ia kemudian naam terhindar dari kelaparan. Mencukupi untuk ya supaya dia tidak merasakan kelaparan. Dan keadaan ketika seorang itu makan makanan maka maksud tujuan dari dia memakan sesuatu dari makanan ini adalah salah satu dari dua perkara ini. Apakah tujuan dia makan tersebut tujuannya untuk menghilangkan rasa lapar yang ada pada dirinya? Ataukah tujuannya agar supaya dia menjadikan gemuk badannya? Nah, tapi bagi mereka ahlunar, nar Ya tidak ada makanan kecuali adalah dari dori pohon yang berduri, duri yang sangat besar. Itu pun tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan untuk menghilangkan rasa lapar dan juga menjadikan gemuk badannya. Nah, ya, yang ada justru makanan tersebut sesuatu yang bau busuk, ya. Nah, makanan tersebut ada sesuatu yang busuk baunya. Nah, ya, pahit rasanya. Sebagaimana jelas oleh mereka para ulama dan sesuatu yang hina bentuk makanan yang kita tidak bisa membayangkan, menggambarkan hakikatnya. Maka perhatikanlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Golongan yang pertama ini dari golongan manusia yang ada nanti di yaumul kiamah. Ya. Di mana mereka dimasukkan ke dalam neraka yang begitu dahsyat panas apinya. Minuman yang diberikan kepada mereka adalah air yang panas yang ketika didekatkan membakar wajah dan menjadikan kulitnya berjatuhan, ketika meminumnya menjadikan tercabik-cabik apa yang ada di dalam perutnya. Nah, ya, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat secara dohir dan batin. Secara dohir dalam menjadikan minuman tersebut sesuatu yang menyegarkan, menyejukkan wajahnya, badannya. Secara batinnya tidak menghilangkan dahaga haus yang ia rasakan ya siksaan di atas kesiksa siksaan yang ia dapatkan demikian pula makanannya tidaklah dia makan kecuali dari pohon yang berduri nah tidak mengenyangkan dan tidak menggemukkan dalam keadaan tujuan seseorang itu makan sesuatu dari makanan adalah untuk menghilangkan rasa lapar demikian pula ya untuk menggemukkan badannya ia pun tidak bisa mengambil manfaat dari makanannya. Ini golongan yang pertama. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang berikutnya menjelaskan tentang golongan yang kedua. Dari mereka manusia nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wujuhu yauma idzin na'imah <clears throat> Pada hari itu banyak wajah-wajah manusia berseri-seri. Naam. Ya. Pada hari itu banyak wajah manusia berseri-seri. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya dari kenikmatan-kenikmatan balasan yang Allah sediakan untuk mereka. Nah, dari kalangan anu jannah yang mereka bisa mengetahuinya bisa merasakannya ketika mereka masih di dalam alam barzah, dalam kuburan mereka. Karena ketika seorang itu di alam barzah dan dia termasuk dari golongan manusia yang mendapatkan nikmat kubur, maka akan dibukakan baginya pintu surga. Sehingga dia pun merasakan kenikmatan-kenikmatan, bisa melihat kenikmatan-kenikmatan yang nanti akan dia dapatkan di dalam jannah. Sehingga dia pun berseri-seri wajahnya terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, wujuhu yauma idin naimah. Lisa'iha radiyah. Nah, merasa senang, merasa gembira, merasa ridho karena usaha upaya amalan yang ia lakukan sewaktu di dunia. Di mana sewaktu dunia, di dunia ia termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan amalan-amalan kebaikan dia termasuk orang yang beriman yang dengan amal tersebut menyam, eh, mengantarkan dia untuk mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Nah, ya. Maka mereka merasa senang, merasa gembira atas usaha, upaya, amalan yang dahulu mereka lakukan sewaktu di dunia. Karena dengan amalan tersebut, upaya mereka tersebut sewaktu di dunia, ternyata mengantarkan mereka untuk mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah yaitu di dalam surga yang tinggi di mana surga jannah adalah merupakan darul karamah darul Naim, tempat kemuliaan, tempat kenikmatan yang Allah sediakan bagi mereka, wali-wali Allah dari kalangan hamba-hamba Allah al-mukminin, al-muttaqin, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Yang di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang pen, belum pernah terlihat oleh pandangan-pandangan manusia, belum pernah terdengar, tidak bisa digambarkan, dibayangkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, tidaklah seorang jiwa pun mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang menyenangkan hati ya sebagai balasan terhadap dahulu apa yang mereka kerjakan. Di dalam jannah mereka akan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh dirinya, apapun yang diinginkan, yang dimaukan, maka dia akan mendapatkan memperolehnya. Nah, wa fiha ma tastahil anfus wa wa fiha Maka di dalam jannah na'am segala sesuatu yang diinginkan jiwa itu maka mereka akan mendapatkannya. Dan di dalam jannah terdapat segala sesuatu yang menjadikan sedap pandangan-pandangan manusia dalam keadaan kalian kekal di dalamnya. Nah, ya fi jannatin aliyah maka mereka pada hari itu nah mendarikan orang-orang beriman wajah-wajah mereka dalam keadaan berseri-seri merasa senang gembira karena amalan mereka sewaktu di dunia yang mengantarkan mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah swt dimasukkan ke dalam jannah yang di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang belum belum pernah terlihat, terdengar, tidak bisa digambarkan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwanya mereka mendapatkannya surga yang tinggi la tasma'u fiha laghiyah nah tidaklah engkau mendengar di dalam jannah itu sesuatu yang sia-sia nah tidaklah engkau akan mendengar di dalam jannah perkataan yang sia-sia yang tidak ada gunanya apalagi sesuatu yang mengandung dosa yang ada di dalamnya adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbih, tahlil, takbir wa takbir dan zikir-zikir yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada mereka untuk bernafas. Artinya sesuatu yang tidaklah memberatkan mereka, sesuatu yang ringan bagi mereka untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan mereka al-jannah tidak ada di dalam surga perkataan yang sia-sia. Senantiasa mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> Beliau bersabda, "Ya'kulu ahlul jannah fiha." Penduduk surga mereka makan di dalam surga. Wa yashrabuna wala yataghaw wala yataghawatun wala yamtakhitun wala yamdun. Mereka ahlu jannah makan di dalamnya dan minum. Akan tapi mereka tidak buang air besar. Mereka tidak buang buang ingus. Mereka juga tidak buang air kecil. Walakinna ta'amahum dzalika juza'un karisil misk. Akan tapi makanan minuman mereka ya menjadi keringat yang baunya harum seperti misik. Mereka sama sekali tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Nah, ya. Yulhamun tasbih wa takbir kama yulhamun nafas mereka diilhamkan untuk senantiasa bertasbih, bertakbir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada mereka, mereka untuk bernafas. Artinya sesuatu yang ringan bagi mereka untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Di mana senantiasa mereka berzikir, bertasbih, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Nah, sebagaimana mereka bernafas ya pada setiap saatnya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "La tasma'u Tidak akan ku mendengar di dalam jannah perkataan yang sia-sia karena semuanya berisikan zikir. Mereka alu jannah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. nah La yasma'una fiha lahwan wala ta'thima illa qila salama salama tidaklah engkau akan mendengar, tidaklah mereka akan mendengar di dalam jannah tersebut perkataan yang sia-sia, apalagi suatu yang mengandung dosa, melainkan di dalamnya adalah ucapan salam, tasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiha ainun jariyah. Di dalam jannah tersebut ada mata air yang mengalir Yang Allah jelaskan dalam ayat yang lain Yang dimaksud dengan mata air yang mengalir ini adalah Naam sungai-sungai yang Allah jelaskan dalam ayat yang lainnya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, "Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamrin ladzatin syaribin wa anharun min asalin musaffa." Di dalam jannah ada sungai-sungai yang airnya itu tidaklah payu, segar, Ya, di dalam jannah tersebut ada sungai-sungai yang airnya itu air susu yang tidak akan berubah rasanya. Dan di dalam surga terdapat air ya, sungai-sungai. Ya, sungai khomer yang orang yang meminumnya akan merasakan keledatan. Jangan dibayangkan khomer ya yang ada dalam kehidupan akhir dalam jannah seperti khomer yang dalam kehidupan dunia yang memabukkan, membuat pusing bagi orang yang meminumnya. Akan tapi dalam jannah kelezatan yang mereka rasakan tidak malah menjadikan mereka mabuk dan menjadikan mereka pusing ketika meminum khamr tersebut dan di dalam jannah tersebut anhar min asalin sofa ada sungai yang berasal dari madu murni ya nah yang mana mereka bisa mengairkan mengalirkan sungai-sungai tersebut mata air tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan tanpa perlu mereka membuat saluran air keran ataukah mereka membuat parit ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan maka mata air tersebut pun mengalir sesuai dengan ganda alul jannah tersebut ya Naam fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, mengalir sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa membuat saluran air, tanpa membuat parit. nah ya sesuai dengan yang diinginkan oleh alul jannah tersebut maka di dalam surga terdapat mata air yang mereka bisa meminum sesuka hati mereka nah bisa mengalirkan seganda hati mereka fiha surur marfu'ah di dalam jannah juga terdapat dipan-dipan yang ditinggikan yang mereka duduk bertelekan di atasnya bersenang-senang di atas dipan-dipan tersebut yang Allah tinggikan agar supaya mereka orang-orang beriman dan keadaan mereka duduk di atas yang memandang melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Naam. Ya. Maka mereka duduk di atasnya memandang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Naam wa mawdu'ah dan juga gelas-gelas yang tersedia didekatkan di sisi mereka kapan mereka menginginkan untuk minum darinya maka sesuai dengan keinginan mereka yang mana mereka bisa menggunakan gelas-gelas tersebut sesuka hati mereka untuk minum dari sungai-sungai tadi dari mata air yang tadi disebutkan ya dari sungai-sungai yang airnya tidak payu segar ataukah dari susu yang tidak akan berubah rasanya ataukah mata air dari khomer yang orang meminumnya akan merasakan keledatan padanya ataukah dari madu nah wa mau mawdu'ah gelas-gelas yang tersedia di dekat di sisi mereka kapan mereka menginginkan untuk menggunakannya meminum dari sumber mata air tersebut sesuai dengan keinginan mereka jannah wa namariku masfufa nah ya wa namariku masfufa demikian pula bantal-bantal yang menjadikan yang dijadikan sebagai sandaran mereka dalam keadaan tersusun bantal-bantal tersebut memandangnya saja suatu kenikmatan karena bentuknya yang begitu indah keadaannya yang begitu menakjubkan menjadikan sedap orang yang mandangnya apalagi ketika merasakan menggunakannya sebagai tempat bersandar sebelum untuk ya ia jadikan bersandar dia sudah merasakan kenikmatan terlebih dahulu dengan memandangnya apalagi tatkala dia telah merasakan menggunakannya untuk bersandar bantal-bantal tersebut wazarobiyu mabthutha nah ya demikian pula permadani-permadani yang terhampar di setiap tempat di setiap penjuru nah ini gambaran-gambaran kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan mereka bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyangka, jangan kita menduga, meyakini ini semuanya sesuai dengan keadaan di dunia ini, tidak. Naam. Bantal-bantal permadani, gelas, minuman-minuman dengan berbagai macam jenisnya, sekedar nama persamaan yang ada di dunia dalam kehidupan akhirat, adapun hakikatnya sangat jauh berbeda. Kalau seandainya sama berarti tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Allah menyebutkan Allah telah menyediakan bagi mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah ya. Nah, diketahui seorang jiwa pun. Kalau seandainya sudah diketahui sama keadaan dengan di dunia, berarti tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan tadi di antaranya persamaannya dengan di dunia hanya sekedar nama, hakikatnya kita tidak bisa nah membayangkan tentang hakikat yang sebenarnya dari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran faedah yang kita bisa memetik darinya. Yang pertama, maka ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang benarnya akan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, hisab di mana manusia mereka akan mendapatkan apa yang mereka amalkan sewaktu di dunia nanti dalam kehidupan akhirat in khairun In khairan fa khairun wa in syarun fa syarun. Jika yang ia lakukan dalam kehidupan dunia adalah kebaikan, maka kebaikan pula yang akan dia dapatkan. Jika keburukan, maka keburukan pula yang akan dia peroleh. Dalam ayat-ayat ini pula memberikan faedah kepada kita, termasuk sifat orang yang beriman di mana orang yang beriman adalah orang yang jauh lisannya dari mengucapkan ucapan yang tidak ada faedahnya apalagi mengandung perbuatan dosa dan kemaksiatan Orang yang beriman, orang yang senantiasa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang sia-sia. Kalau tidak berbicara dengan kebaikan, maka adalah dia sebagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyatul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia mengucapkan kebaikan, kalau tidak bisa maka adalah diam. La tasma'u fi laghiyah tidaklah engkau akan mendengar di dalam jannah dari mereka penduduk jannah yang mereka orang-orang beriman perkataan yang sia-sia. Diambil faedah dari ayat ini, seorang yang beriman adalah orang yang jauh lisannya dari ucapan yang sia-sia, dari ucapan kebatilan yang penuh dengan dosa. Orang yang beriman, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Kalau tidak bisa mengucapkan kebaikan, maka adalah diam. Eh, diam. Nah, supaya tidak terjatuh kepada ucapan yang sia-sia, apalagi terdapat dosa padanya. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Naam balasan yang akan didapatkan mereka orang-orang kufar di dalam an-nar dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan yang akan didapatkan mereka ahli jannah dari kan orang-orang beriman. Allah menyebutkan semuanya ini dalam rangka untuk memberikan targhib wa tarhib, dorongan hasungan agar supaya hambanya mereka bersemangat dan melakukan amalan ketaatan karena mengharapkan balasan kebaikan di dalam jannah supaya dimasukkan di dalamnya dan dalam rangka untuk berikan terhib rasa takut agar supaya hamba Allah Subhanahu wa taala tidak terjatuh kepada perbuatan dosa. Kalaupun terjatuh di dalamnya, bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena khawatir untuk mendapatkan siksa yang demikian di antara gambarannya. Nasallahu taala wal afiyah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya billahi taala wa akhiru da'wan alhamdulillahi alaihi wasallam